Doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqarinin wa inna ila rabbina lam qalibun Artinya Maha suci Allah yang memudahkan ini atau kendaraan bagi kami dan tiada kami mempersekutukan baginya dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.